Salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat Rahimahullah Hari ini adalah tanggal 29 September 2012 Waktu sholat Waktu sholat masuk pada pukul 12.21 Yang memiliki sebagai hati adalah Bapak Dr. Bambang Irawan Jumat Kemudian ketika sebagai imam adalah Perandes Haji Abdul Rahman Zali. Selanjutnya kami informasikan pengajian Ahad Subuh tanggal 23 September 2012 penceramah kita akan diisi oleh Bapak Perandes Muhammad Salihul Amri. Kemudian pengajian Selasa malam 25 September 2012 ceramah diisi oleh Bapak Dr. Ahyar Zain Jumat. Kemudian pengajian tafsir Al-Quran setiap subuh Selasa dan Jumat subuh. Salah akan disampaikan oleh Bapak Haji Najrul Fahmi dan Perandes Haji Mahmudin syaikh Selanjutnya, kegiatan kewiridan akan disampaikan melalui selebaran dari rumah ke rumah. Sedangkan kaum ibu hari ini akan dilaksanakan di Masjid Al Musafi. Selanjutnya laporan kas kas kemakmuran Masjid Al Musafi saldo sebesar 149 juta 192 rupiah. Kemudian kas pengembangan atau pengeluaran sampai dengan hari ini 15 juta 41 ribu rupiah. Kemudian pemasukan 8 juta 200 ribu rupiah. Demikian informasi kami sampaikan kita malam bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 bahimatil an'am fakulu minha wa at'amul ba'isal faqir sallallahu alaihi Ma'asyiral muslimin jamaah diman rahimakumullah Mari sejenak kembali kita tundukkan kepala kita menatap mata batik. kita betapa sesungguhnya kita manusia di dalam hidup ini keberadaannya seperti satu titik. Satu titik jika jasa kita yang dibandingkan dengan besarnya bumi Allah, tubuh kita seperti satu titik, bahkan kurang dari satu titik. Bumi yang kita akan luas itu ternyata kalau kita memiliki pengetahuan, ternyata seperti satu titik juga dibandingkan dengan ratusan miliar benda-benda yang ada di dalam jagar raya. Bumi yang kita akan luas pun seperti satu titik. Tolong lagi diri kita ini secara dia yang dibandingkan dengan benda-benda yang ada di dalam jagar raya. Usia kita pun, kalau kita renungkan di dunia ini seperti satu detik saja Memang rata-rata usia manusia di dunia ini sekitar 65 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Tetapi apalah artinya 65 sampai 70 tahun? Jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang bukan seribu tahun, bukan sejuta tahun, bukan pula seribu juta tahun. Tetapi kita hidup di akhirat kekal selamanya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang semata di masa sampai tujuh tahun. Makanya Al-Quran menyebutkan awal bila yang sholat wal atau itu kan atau dan akhirat yang lebih baik dan lebih utama. Antara kehidupan kita yang satu titik dan satu detik itulah tentunya Allah menciptakan kita dengan tujuan dan rencana yang jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan target-target besar. Adalah hal yang mustahil kalau Allah menciptakan kita untuk urusan yang kecil, untuk urusan yang sepele itu mustahil. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 23 ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa asibatum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu diciptakan untuk urusan yang kecil? Dan apakah kamu juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ayat ini sesungguhnya ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dengan target yang besar, dengan tujuan yang besar. Oleh karena itu kita sebagai makhluknya yang terbaik ini juga berbuat berencana dengan perbuatan dan rencana-rencana yang besar. Benar orang bijak yang mengatakan kalau kamu gagal membuat rencana besar dalam hidup, sama saja itu dengan merencanakan kegagalan. Bisa diprediksi kita gagal. Kenapa? Karena gagal membuat rencana. Jadinya merencanakan kegagalan. Hanya soal waktu kita jadinya gagal karena gagal membuat rencana. Tapi insya Allah kalau kita berhasil membuat rencana-rencana besar dalam hidup yang satu detik insya Allah kita termasuk orang-orang yang merencanakan keberhasilan. Gimana keberhasilan itu dengan soal waktu? Tergantung seberapa besar dan seberapa nyata target-target yang kita buat dalam hidup ini. Masalah muslimin jamaah itu rahimahullah. Mulai pagi tadi saudara kita diberangkatkan ke Makkahul Mukarramah menjadi ibu Rahman. Begitu banyak sudah kita mendengarkan wajib dan rukun haji, maaf haji berikut dengan ritual-ritual haji yang dilaksanakan. Tetapi pada kesempatan ini kami ingin membicarakan perspektif haji dalam cara pandang yang berbeda. Setidaknya ada empat hal yang harus dipahami bagi siapapun yang akan berangkat dan sudah berangkat ini tetap menjadi salah satu sudut pandang kita dalam memaknai perjalanan haji. Karena kalau kita sudah salah memaknai perjalanan haji, sama saja kita sudah gagal membuat rencana besar Setidaknya perjalanan haji itu bisa disebut juga dengan pertama Haji itu adalah sebagai rehlatul tarikhiyah Perjalanan haji itu adalah napak napaktilah sejarah Siapapun yang berangkat ke Makkah Mukarramah tidak boleh melupakan sejarah karena haji itu adalah rihlatul tarikhiyah, napaktilah sejarah. Saudara kita, keluarga kita yang sampai ke Makkah Mukarramah harus mengingat peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi, momentum-momentum besar yang pernah ada di sana. Ini tidak lain untuk menambah tingkat kehusuan, tingkat keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah haji. Sebut saja misalnya bagaimana dulu Nabi Allah Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar yang hamil besar ke Makkah Mukarramah. Ketika anak yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun terlahir, Perintah agar Nabi Allah segera meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, panas dan bersam. Saat itu istri Allah Ibrahim bertanya, kira-kira dialognya seperti ini. Ya Zawdil Mahbub, wahai suamiku tercinta, Atarukuni di hadal makan la ahadan wala hal Hal hada min amrillah Wahai suamiku tercinta, apakah betul-betul tega kau meninggalkan anakmu dan istrimu di sini? Anak yang baru lahir. La ada wanazara, Tidak ada orang di sini, tidak ada pula tempat bercocok tanam. Allah ada yang Amerika, benar nggak ini perintah dari Allah? Saat itu Nabi Muhammad dengan mengorbankan perasaan yang mengatakan bala ala min benar ini lakukan hal yang amrillah ini kok roti itu kita kalau ini betul-betul perintah dari Allah sungguh cintaku kepada Allah melebihi di atas segalanya aku ridho dengan apa yang diperintahkan Allah aku ini adalah sebuah jawaban istri yang salihah yang menjadikan Allah sebagai tumpuan cintanya kepada Allah melebihi di atas cinta yang ada di dunia ini termasuk pada suami, pada anak, apalagi sekedar harta dan jabatan. Saat itu Nabi Allah pun meninggalkan dengan perasaan yang berat anak yang selama berpuluh-puluh tahun itu harus ditinggalkan di tempat yang tandus. Tetapi di dalam meninggalkan itu dia tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Dan luar biasa doa Nabi Allah Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya pun diabadikan dalam Ini doa yang terlahir dari ketulusan, dari kesukuan, dari kedekatan dan cintanya kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim minta meninggalkan yang jadi dari mata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ini askamtu dia turjati biwa in ghairi di zar'an inda baitika muharram Rabbana yuqimu sholat faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, anak dan istriku di tempat yang tandus, tempat yang gersang, tidak ada tempat bercocok tanah. Di rumahku ya Allah. Rabbana liqimu sholat ya Allah. Jadikan keluarga ku kelak termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. maafi dan jaminan nasib habilah. Jadikan orang-orang yang kebetulan datang kemari bersimpati kepada istri dan anakku kelak Jadikan tempat ini didatangi orang berbondong-bondong. Warzuqhum minat kamar berilah keluargaku rezeki berupa buah-buahan. Menunggu buah-buahan, sedangkan pohon pun susah tumbuh. Tapi itu tidak soal. Biar Allah yang memikirkan dan melakukannya, kita hanya berdoa. Dari mana datangnya buah? Yang jelas anak dan istriku bisa selamat di tempat yang bagus dan keresahan warzuqhum mimma ta'arab la'alam yashkurun berikan rezeki berupa buah-buahan ya Allah mudah-mudahan mereka termasuk buah yang pandai bersyukur bukan kamu pengorbanan pikiran dan perasaan yang harus dicurahkan demi untuk melaksanakan perintah Allah oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitonir rajim Inna awwala baiti wudi'a nasi lalladzi bi Bakkah Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah di Bakkah. Allah menyebutkan dengan Bakkah, bukan Makkah. Kenapa Bakkah? Beberapa ahli tafsir mengatakan Bakkah itu berasal dari bahasa Arab Bakkah Yaki. Bakkah Yaki itu menangis. Kalau Bakkah tempat bercucurannya air mata, tempat pengorbanan perasaan telah dicurahkan di Makkah terdapat perlindungan anak istri. Ini adalah sebuah tentang ta'rifiyah bahwa siapapun yang akan menjadi tamu Allah harus mengenang tapak tapatilah sejarah ini kalau ketika nanti di sana mendapatkan masalah tentu dalam perjalanan selalu ada masalah apakah tersesat apakah antri makanan apakah kehilangan macam-macam persoalan di sana tapi ingatlah bahwa dulu Nabi Umar Ibrahim sudah mengorbankan perasaan dan itu tidak sebanding kalau kita mendapatkan masalah di mata Tuhan Allah atau di ini. Ini yang pertama yang harus kita jadikan bahwa perjalanan haji adalah rehla ta'afiyah Nampak tidak sejarah Ada semangat yang begitu kuat Sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah di atas segalanya yang kedua, yang patut dipahami bagi para buyutul rahman, tamu-tamu Allah. Perjalanan haji itu juga disebut dengan rehlatul hawariyah. Rehlatul hawariyah ini adalah perjalanan peradaban. Bahwa siapapun yang menjadi tamu Allah di Makkahul Mukarram atau di Madinah, orang-orang yang siap untuk membuka diri. Ketika dia sampai ke sana yang apa yang dilihatnya sekelilingnya itu adalah guru dia siap membuka wawasan seluas-luasnya membangun network membangun jaringan seluas-luasnya jadi tidak melulu berhenti kepada persoalan ritual karena Islam tidak berhenti pada ritual tapi bagaimana juga di samping ritual kita bisa membangun network mencari guru sebanyak-banyaknya di sana kita bisa berdialog, berdiskusi, melihat apa, apa yang bisa yang bermanfaat yang bisa kita bawa pulang sebagai pengetahuan. Kalau Imam Bukhari itu terkenal memiliki guru sampai seribu orang. Tapi umat Islam banyak yang hanya berguru dengan satu dua orang guru, tapi merasa paling alim, merasa paling tahu, berdebat tidak mau kalah, baru berguru pada dua tiga orang Berangkat ke Makatul Mukarramah itu adalah perjalanan peradaban bahwa setiap umat Islam harus cerdas, harus sering-sering membangun network. Dan ini jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa sebelum ritual dan wajib haji dilaksanakan, ada persoalan penting yang harus dilakukan. Apa Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yashhadu manafi'alum. Bahwa berangkat ke Makatul Mukarramah agar kita bisa menyaksikan, melakukan observasi, melakukan studi banding di sana Mana Allah menyaksikan apa yang bermanfaat supaya kita bisa cerdas membawa yang lain itu ke tanah air kembali. Sebut saja misalnya di tanah Makkah itu tanahnya tandus gersang, tetapi masyarakatnya makmur, masyarakatnya sejahtera luar biasa. Berbeda dengan di Indonesia yang katanya tanah Indonesia tanahnya seperti surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah Ketika ada orang Arab jalan-jalan ke Bogor, dia lihat air-air yang jernih mengalir. Berbagai macam pohon-pohon, bunga-bunga dari berbagai macam warna-warni. Saat itu orang Arab mengatakan anji. Halal firdaus di dunia. Luar biasa. Ini surga di dunia. Karena orang bukan seperti yang ada dibicarakan dalam Al-Quran. Di mana ada air yang mengalir di bawahnya ada tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam orang. Mereka tidak bayangkan ternyata ada tanah subur di dunia ini seperti di Indonesia. Tetapi meskipun tanah Indonesia ini subur, kita lihat saja kemiskinan sepertinya jalan di tempat atau malah bertambah. Ini adalah sebuah perjalanan peradaban umat saudara kita yang berangkat ke Makabul kalau harus melakukan studi banding. Alangkah indahnya kalau pemilik otoritas masjid Madinah atau masjid haram di Makkah itu setelah jemaah melaksanakan ritual-ritual haji yang sesungguhnya ritual haji itu kalau kita hitung-hitung tiga hari empat hari selesai sementara saudara kita yang menjadi duyung rohman sampai 35 40 hari kalau dihitung-hitung ritualnya hanya tiga atau empat hari kemudian hari selanjutnya untuk apa tapi yang digunakan kebanyakan adalah untuk belanja. Bahkan pemilik otoritas masjid Madinah dan dan Masjidil Haram di Makkah tidak membiasakan membuat semacam pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi-diskusi ilmiah, bedah buku supaya saudara-saudara kita umat Islam yang berkumpul di sana tersadarkan akhirnya mengetahui bahwa umat Islam di dunia ini sesungguhnya minoritas dari jumlah manusia di dunia yang ada 7 miliar ini umat Islam berdasarkan survei hanya 1,5 atau 1,6 1,6 miliar dari 7 miliar ini artinya umat Islam ini minoritas kita mengatakan mayoritas kalau dalam perspektif Indonesia tapi secara global umat kita ini yang 1,6 miliar ini itu minoritas sudah minoritas tertinggal dari sisi ekonomi tertinggal ekonomi tertinggal pengetahuan sains peradaban kita tertinggal. Kalau tidak ada lompatan-lompatan besar yang dilakukan umat Islam, umat-umat lain akan semakin memperkecilkan kita, mengobok-obok kita, merendahkan kita. Bukti mereka berani menghina Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka melihat umat Islam ini lemah dari segala aspek. Saya membayangkan setelah dilaksanakan ritual dan wajib haji rukun haji ada diskusi-diskusi intensif misalnya bedah buku ada buku yang sangat bagus sekali judulnya lima data akhwal muslimun watawat dan kenapa umat Islam mundur sementara umat yang lain maju ini dibahas di sana supaya umat Islam yang hadir ke sana menyadari oh ternyata kita punya PR besar membangun umat kita punya tugas besar, kita tertinggal. Inilah kenapa perjalanan haji itu disebut Rehlatul Hawariyah. Perjalanan peradaban adalah sebuah studi banding. Kenapa kita tidak melakukan Kalau tidak dilakukan 50 tahun, 100 tahun ke depan memang Islam dakwahnya di jalan di tempat. Saya jadi teringat dengan ucapan Muhammad ulama besar pernah mengatakan safartu bila bila di roh itu Islam walau majid muslimin wa safartu ila biladil Arab itu muslimin walau majid Islam jika aku berjalan-jalan ke negeri-negeri Eropa, ke negeri-negeri Barat, aku melihat ada Islam di sana, tapi orang Islamnya tidak ada. Sedangkan ketika aku berjalan-jalan ke negeri-negeri Arab, aku banyak melihat orang tapi Islam tidak ada. Ternyata ajaran-ajaran Islam itu berdasarkan survei banyak dilakukan oleh orang-orang muslim Ini tamparan yang begitu keras kepada umat Islam. Pernyataan Muhammad Abu ini luar biasa. Maka kalau kita buka Google, kita ketik negara yang paling islami, artinya negara yang paling sedikit korupsi, negara yang paling sedikit kekerasan, negara yang paling dermawan itu bukan negara Indonesia meskipun Indonesia ini mayoritasnya Islam tapi negara yang paling Islam, ya, artinya yang melaksanakan betul-betul agar adat Islam dalam arti kebersihan, kedisiplinan, etos kerja firman semangat yang besar terhadap pengetahuan itu negara New Zealand padahal negara New Zealand adalah negara muslim ini seharusnya bisa menjadi renungan bagi kita bahwa kita punya tugas besar. Makanya disebut perjalanan haji rehlatul khawariyah. Jangan sampai kita terus menerus diobok-obok karena kita lemah, lemah pengetahuan. Sedikit gurunya tidak bisa ber, tidak biasa berdiskusi, merasa paling benar sendiri. Ini Padahal kita nggak punya alat untuk menunjukkan bahwa kita ini akan bangkit. Kita dikatakan Allah dalam Al-Quran itu Kamu adalah umat yang terbaik Menjadi umat yang terbaik tidak bisa tiba-tiba Mustahil Kalau kita tidak menguasai pengetahuan Tidak menguasai sains, ekonomi Transportasi, informasi dan lain sebagainya Inilah perjalanan Lehlatul Khawariyah Perjalanan perang Betul memang ternyata yang menjalankan beberapa ajaran Islam itu orang-orang Quran yang ayat pertama yang bicara tentang ikro Tetapi yang mengamalkan membaca orang Jepang Berdasarkan survei orang Jepang itu rata-rata penduduknya dalam setahun membaca buku 360 buku Disusul orang-orang Yahudi, rata-rata penduduk Yahudi membaca buku dalam setahun 317 buku Disusul orang Amerika, survei yang paling banyak membaca buku negara ketiga Amerika rata-rata penduduknya membaca buku 310 Orang Indonesia beraca, berapa baca buku? Bisa dihitung. Kenapa ulama Islam pernah bangkit pada masa masa? Karena ulama-ulamanya memiliki karya yang jelas. Banyak karyanya, banyak menulis. Pengetahuannya luar biasa, menulis buku sampai 600 judul. Sampai ribuan kitab ditulis. Tapi sekarang ini mana ulama yang banyak karyanya, yang sampai ratusan? Kita ingat bagaimana At-Tobari menulis buku tidak pernah kurang dalam satu hari itu 40 halaman selama 40 tahun tidak pernah berhenti. Itu tobari Asyuti menulis buku sampai 600 buku. Ibnu Sina menulis buku Al-Qanun Fitib Undang-undang pengobatan dan sampai sekarang kita ini ditulis di, dijadikan rujukan di fakultas kedokteran di universitas-universitas Eropa. Tapi sekarang mana? Jadi kalau berdasarkan survei bahwa setiap satu juta orang Yahudi setiap satu juta orang Yahudi yang meraih gelar doktor itu ada sekitar 7.000 orang. Dalam setiap satu juta orang Yahudi doktornya ada 7.000 orang. Bayangkan jumlah mereka itu sekarang sekitar 16 juta. Kalikan saja 7000 dikali 16. Kalau Indonesia mau mengejar ketertinggalannya yang jumlahnya 240 juta, kalikan 7000 dengan 240. Begitulah jumlah dokter yang harus kita raih. Ini realistis. Bukan retorika, tapi kalau kita masih banyak merasa paling benar sendiri, berburu pada seorang guru dan tidak jelas SDM-nya kita akan terus menjadi diomong oleh orang lain. Perjalanan haji juga disebut dengan rehlatur ruju'iyah. Apa itu rehlatur ruju'iyah? Perjalanan pulang yang sesungguhnya. Para kaum sufi mengatakan matilah kamu sebelum mati. Artinya perjalanan haji ini adalah perjalanan pulang yang sesungguhnya, perjalanan kematian. Apa tilas kematian? Karena kita memang betul-betul dipanggil oleh Allah. Ketika kita mengatakan la baik, Allah malah baik, la baik la syarika la la baik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika Ini adalah sebuah pengakuan aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya ini adalah persiapan mati, reklatur rujuknya, persiapan kematian Jadi ketika ada di antara kita yang akan berangkat ke Makkahul Mukarramah, pandangi anak-anak kita, dengan pandangan seolah-olah itulah pandangan yang terakhir tidak akan pernah bertemu setelah itu. Kalau memang kita betul-betul khusus melaksanakan perjalanan haji di sana. Tapi kenyataannya baru sebentar perjalanan, baru sampai di asrama haji, baru sampai di bandara, kita berpuluh-puluh kali telepon. Seolah-olah kita tidak yakin bahwa Allah yang menjaga keluarga. Persiapkan kematian yang terakhir perjalanan haji. Disebut dengan rehla ifa'abudillah perjalanan haji itu adalah perjalanan ibadah di mana semua bentuk ibadah berkumpul pada haji. Paling tidak ibadah-ibadah itu ada disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah, ibadah mahiyah. Di dalam haji semua berkumpul tanpa uang tidak sampai kita ke Makkah itulah ibadah mahiyah. Jasadiyah tanpa kesehatan kita tidak bisa sampai ke Ibadah dia tanpa hati yang musuh dia yang ikhlas akan sia-sia haji kita. Insya Allah dengan memahami perjalanan haji ini sebagai rehlatul tarifiyah, rehlatul hawariyah, rehlatul wujudnya dan rehlatul ta'afudiyah Insya Allah kita ini menjadi umat yang semakin baik. Perjalanan haji juga disebut sebagai seolah-olah ini menjadi wisuda Allah mau sudah kita karena kita sudah melaksanakan hukum Islam yang apa yang terakhir kita ini sudah dengan dipakai Allah Kemahalan orang Insya Allah umat Islam dapat semakin cerdas semakin religius semakin banyak kontribusinya semakin menjadi umat yang tidak berhenti di ritual tapi lebih daripada itu menjadi umat yang paling banyak kontribusinya kepada umat yang lain Barakallahu lakum fil Qur'an azim ونفعنا به بما فيه عز والذكر الحكيم وتقبل منه منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاستحاله والانتصار وبحبل الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا